Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Yang terakhir kita baca kemarin adalah mengenai penjabaran enam syarat-syarat hadis dikatakan hadis sahih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Qala al-mu'allif wa asbahullah al-jam'u baina wasfai as-sihah wal hasan fi hadisin wahid. Fi hadisin wahidin. Perhatikan baik-baik terkumpulnya antara dua sifat di dalam satu hadis. Naam, hasan dan sahih. Jadi terkadang antum jumpai sebuah kitab hadis, naam barakallahu fikum hadisun hasanun sahihun. Paham ya? Kadang jumpai itu seperti itu enggak kira-kira? Terkadang hadis kan hadisun hasan satu, hadisun sahihun satu, tapi terkadang antum jumpai ada lafaz hadal haditsu hasanun sahihun. Atau hadal hadisu na'am barakallahu fikum na'am eh, hasanun sahihun. Terkadang digabung jadi satu gitu loh ya. Paham belum? Satu hadis dihukumi dua. Paham maksudnya? Terus ini bagaimana maksudnya apa maksudnya? Paham nggak Maksudnya apa gitu loh. Biasanya kan hadis ya sahih sahih sudah selesai. Hasan ya hasan tapi ternyata ini hukum hadisnya double hadisun hasanun sahihun. Hadisnya ini hasanun sahih. Nah, maksudnya apa itu loh? Maksudnya apa? Nah, sekarang kita baca ini ya. Sekarang kita akan baca perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum al-jam'u baina wasfai as sihah wal hasan fi hadisin wahid. Terkumpulnya antara dua sifat sahih dan hasan dalam satu dalam satu hadis. Kita lihat. Sabaqa anna al-hadits as-sahiha qasimun lil hadits al-hasan. Telah kita lewati bahwasannya hadis sahih itu termasuk bagian atau termasuk salah satu bagian daripada hadis yang hasan. Ya kan? Karena hasan na barakallahu fikum hasan lidzat ya, eh, ketika dikumpulkan berbagai macam jarak jalannya, nam menjadi apa? Sahihun ghairi. Masuk bagian bagiannya gitu maksudnya. Apa maksudnya ya? Seperti itu. Fahuma mutaghayyiran. Padahal dua-duanya beda. Hasan itu beda, sahih itu apa? Beda. Nah, mutaghayyiran mah mutakhalifan. Berbeda dua-duanya walakinnahu yamurru bina ahyanan akan tetapi terkadang kita lewati terkadang kita lewati Hadisun yusafu sebuah hadis terkadang kita lewati disifati bi annahu sahihun hasanun bahwasanya hadisnya itu sahih dan hasan satu hadis padahal dua sifat bayangkan fa kaifa nuwaffiq bain hadainil wasfain ma'a taghayuri bainahuma maka bagaimana kita caranya mensinkronkan, menggabungkan, menyatukan di antara dua sifat ini padahal bersamaan apa? Kedua sifat itu beda. Paham belum? Dalam satu hadis disifati hadisnya hasan dan sahih. Padahal dua-duanya beda atau sama? Hasan dan sahih beda. Nah, bagaimana cara mensinkronkan? Tahu mensinkronkan? Cara menggabungkan, menjamak, mensatukan. Paham ya? Itu bagaimana caranya kita lihat. Nah, sebelum kita baca pun kasih cuplikan. Terkadang dalam hadis dikatakan hadisun na'am hasanun sahih. Itu bisa jadi na'am barakallahu fi hasanun hasanun dzatif sahihun li ghairi. Paham itu maksudnya. Jadi terkadang seperti itu yang diinginkan. Hadisnya hasanun sahihun ai hasanun dzatif sahihun li ghairi. Paham belum? Berarti kan benar ungkapan itu. Karena untuk istilahnya untuk apa? Untuk mengecek maknanya apa sih gitu loh kok didobel gitu loh. Paham ya? Hadisnya apa hadisnya? Hasanun sahihun. Maksudnya apa maksudnya? Hasanun dzati sahihun li ghairi Paham belum? Ada gambaran enggak antum? Apa maksudnya hasanun sahihun tadi di antaranya? Itu sudah kita bahas. Maksudnya dalam satu hadis terkadang dihukumi hasanun sahihun. Nah, termasuk salah satu makna hasanun sahihun itu maksudnya apa tadi? Paham belum? Pertanyaannya paham atau belum? Paham berarti sudah setengah jawaban. Fahmus soal nusul jawab. Hadis itu kan biasanya hadis sahih dah satu. Terkadang hadis hasan, tapi satu hadis ini dihukumi oleh para ulama hadithun hasanun sahihun. Termasuk salah satu makna yang kami sebutkan tadi apa maknanya? Yang diinginkan hasanun sahihun. Apa? Apa maksudnya? Nah, itu maksudnya. Maksud ucapan hasanun sahihun ay hasanun li zatihi sahihun li belum? Mamlum. Nah, itu ulang ulang ya. Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat yang dimaksud beliau ini bagaimana cara menjamaknya, menggabungkan atau mensinkronkan. Naqul kita katakan, "In kana lil hadisi tariqan." Kalau seandainya satu hadis itu memiliki dua jalur atau dua jalan, fa ma'na dzalik berarti maknanya hal tersebut anna ahada tariqain sahihun. Bahwasanya salah satu dua jalan itu ada yang sahih. Wasani hasanun, jalan yang satunya hasan. Belum. Jadi hadis ini memiliki dua jalan, dua jalur. Paham ya? Yang jalan pertama ternyata dicek sahih. Jalur kedua dicek ternyata hasan. Akhirnya digabung gitu loh. Nah, hasanun sahihun, hasanun dari jalan yang pertama, sahihun dari jalur yang kedua. Itu juga bisa kita lihat. Naam jumi'a fihi atau jama'a fihi bainal wasfain bi'tibari tariqain. Maka terkumpullah di dalamnya. Terkumpullah di dalamnya apa? Di dalam hadis itu antara dua sifat tadi hasanun sahihun. Ditinjau dari dua sudut pandang. Ditinjau dari dua jalan. Ditinjau dari jalan yang pertama hasan. Ditinjau dari jalan yang kedua apa? Sahihun. Paham ya? Ini kalau sesuai dengan apa yang dijelaskan beliau ini. Kalau dengan penjelasan anak tadi yang ringkas tadi, kita katakan biasanya hasanun sahihun ay hasanun li sahihun ni ghairih. Itu biasanya seperti itu biasanya. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Berikutnya wa in kana lil hadis tariqun wahid. Tapi kalau satu hadis itu kok memiliki satu jalan saja. Fa ma'nahu maknanya apa sekarang kalau misalkan satu hadis satu hadis tapi jalannya satu tok. Nah, eh, barakallahu fikum ahli hadis itu mengatakan hadisun hasanun sahihun padahal enggak punya jalan lain kecuali satu tok. Itu maksudnya apa bedanya? Perhatian baik-baik ya. Yang pertama tadi, kalau satu hadis memiliki dua jalan itu masih mending. Satu hadis memiliki dua jalan masih mending. Bisa jadi jalan yang pertama itu hasan, jalan yang kedua sahih. Tapi sekarang permasalahannya kalau satu hadis kok memiliki satu jalan tok gitu loh. Terus ulama ini mengatakan hadisun hasanun sahihun. Itu bagaimana kita lihat. Wa in kana hadis tariqun wahidun, kalau seandainya di dalam hadis itu cuma satu jalan saja, fa ma'nahu at hal balagha al hadisu martabatan sahih atau anahu fi martabatil hasan taradud bimbang dia jadi naam eh, ulama hadis tadi itu atau ahlul hadis yang menghukumi tadi dia masih bimbang masih bimbang terhadap keberadaan hadis itu apakah hadisnya sampai derajatnya sahih atau cuma derajatnya sampai hasan saja karena bimbang itu dia nggak meyakinkan mengatakan haditsun hasanun sahihun paham ya berdasarkan perkiraan muhaddis tadi itu karena dia enggak berani mengatakan sahihun secara terang-terangan, juga enggak berani mengatakan hasanun secara terang-terangan karena masih ada ihtimal-ihtimal itu loh, bimbang, masih ragu belum yakin. Paham ya? Ini berarti apa? Berarti juga solusi yang berikutnya. Mafhum soalnya ya? Wa na'am barakallahu fikum. Adapun yang berikutnya yaitu mengenai terputusnya sanad itu nanti ada beberapa macam